Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Apa hukum ibadah haji menggunakan visah ziarah Dari Jeddah Tidak boleh menggunakan baju ihram Sewaktu mendarat di Jeddah Tidak boleh menggunakan baju ihram Ke Mekah Baru hari berikutnya Mikot di Tan'im Untuk melaksanakan umroh Bagaimana hukumnya? Baik banyak sekali pengumuman di pintu-pintu masuk kota Mekah, kubude sekali ya, tulisannya. La hajja bila tasrih. La hajja bila tasrih. Enggak boleh haji tanpa izin khusus. Enggak boleh haji tanpa izin khusus. Di semua pintu masuk kota Mekah. Dari Madinah, Anda ketika masuk nanti akan ada tulisan itu. Dari Jeddah, begitu Anda masuk kota Mekah akan lihat tulisan itu. Dan itu keputusan resmi pemerintah dan didukung oleh fatwa para ulama. Maka mereka mengatakan mahasiswa yang haji dan dia membawa visa belajar ya. Mahasiswa haji tanpa tasrih, tanpa mendapatkan izin khusus haji, maka termasuk juga para TKI yang haji tanpa tasrih, apalagi yang baru datang ke Indonesia dengan visa ziarah tanpa tasrih haji. Ketika ini dilakukan, para ulama mengatakan, wallahu a'lam apakah hajinya berpahala atau tidak. Kalau sah dan tidak, ini kembali kepada rukun dan syarat. Cuman yang kita cari kan bukan sebatas sah. Anda bermodal besar dengan tenaga yang banyak, kalau hanya sebatas nyari sah, rugi besar. Padahal pahala haji yang kita inginkan adalah surga. Wal hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Sehingga kalau orang seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari haji yang dia lakukan? Betul dia berhasil bisa jadi sukses, nggak ketangkap oleh askar. Bisa melaksanakan kegiatan haji. Tapi dia dapat apa? Dengan cara menipu seperti ini. Apalagi tadi ya, begitu masuk ke jeda, melintasi, ya lam lam, mikot ya lam lam, dia tidak berpakaian ihram. Ketika di jeda juga tidak berpakaian ihram baru berpakaian ihram ketika masuk ke kota Mekah. Selundupan-selundupan seperti ini ngapain harus dilakukan? Dengan melihat adabnya saja sudah nggak benar. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.